Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd subhanaka la para la Ibnu Hajar Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan sujud tilawah itu sunnah. Sunnah itu lebih baik dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak mendapat dosa. Ya, begitu. Nah, untuk surat Al-Insyiqah setan itu minggir, minggir sambil menangis. Yaqulu setan berkata, "Ya waili, celaka aku, umira ibnu Adam habis sujud fasa fasajada falahul jannah." Ibnu Adam diperintahkan bersujud, dia pun bersujud maka bagi maka baginya surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Sementara aku diperintahkan sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. neraka. Jadi kalau panjenengan e, mengerjakan sujud tilawah ini setan nangis, Pak. Setan menang, menangis. Ya, jadi dipentingkan ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca biasa itu kita langsung mengerjakan sujud. Demikian pula ketika jadi imam, ketika ada ayat-ayat sajadah Sujud Bapak Ibu. Di samping kita mendapatkan pahala, membuat setan menangis, juga mengajari para makmum cek ngerti yang namanya sujud tilawah. Ya cuma ya kadang-kadang ketika penjaringan sebagai imam dan mau nanti ada sujud tilawah beritahukan. Nanti makmumnya tidak tahu Allah Akbar pada rukuk semua. Tiba sujud balik lagi subhanallah subhanallah dikira imamnya yang Iya, padahal Pak Bonus tidak ngerti gitu kan. Oke. Hadis berikutnya Bapak Ibu Iya, jadi doa untuk sujud tilawah ini sama seperti dua doa sujud biasanya kalau misalkan Bapak Ibu menghafal doa yang datang dari Nabi yang berbunyi saja jadi hadis ini Bapak Ibu ketika sujud. Makanya ya tetap dilakukan saja sujudnya begitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah ini. Nah, saya baca Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud pada surat An-Najm. Ya, nah ini memang diperintahkan sujud ini pada ayat 62 yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasjudu lillahi Sujudlah kepada Allah dan beribad beribadalah. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bisa disyariatkannya sujud tilawah ya dan diantara Surat-surat yang ada sujud tilawahnya adalah surat Al-Insyiqaq tadi, surat Al-Alaq, kemudian surat An-Najm, juga surat Sot, cuma surat Sot ini perintah untuk sujud di sana tidak ditekankan beda dengan pada ayat-ayat yang lain. Kemudian dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata sujud padanya. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa orang yang membaca Quran ya jika dia tidak bersujud, maka yang mendengarkan juga tidak ikut ber, bersujud. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kalau wajib pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud. Bersujud. Zaid bin Thabit mengatakan, aku membacakan surat An-Najm kepada Nabi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ber bersujud. Jadi menunjukkan bahwa sujud tilawah itu sunnah bukan wajib. Karena kalau wajib pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Hadis berikutnya dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu berkata, "Fuddilat suratul haji bisa ini. Fuddilat diutamakan surat Al-Hajj itu dengan dua sujud ya dengan dua dua sujud diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al-Marasil juga diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi secara mausul dari hadis Uqbah bin Amir dengan tambahan faman lam yasjud Recep wajib ya cuma kadang-kadang zaman sekarang ini orang tuh jarang sekali mengerjakan sujud ya mungkin karena tidak tahu doanya mungkin atau mungkin tidak tahu kalau itu ayat saja. nah dalam kondisi jarang orang melakukan maka harus kita kencangkan biar orang itu mengerjakannya gitu ya biar orang itu mengerjakannya Kemudian hadis berikutnya dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ini juga menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib ya Umar berkata ya ayuhan nas wahai manusia inna namurru bis sujud kita melewati sujud maksudnya kita melewati ayat membuktikan bahwa sebetulnya doif tetapi ada maknanya yang sahih seperti ini dalam sahihul Bukhari dan sahihul Muslim jadi hadis ini menunjukkan satu disyariatkannya sujud tilawah yang kedua menunjukkan bahwa orang yang mendengar yang mendengar ayat sajadah dibacakan dia itu bersujud sujud. Jadi mengikuti. Ya. Kalau misalkan pas di luar sholat yang baca tidak sujud, yang mendengar sujud boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tapi kalau di dalam sholat, kalau imamnya tidak sujud, panjenengan sebagai makmum ya jangan sujud sendiri gitu ya. Ini kalau di dalam sholat Kemudian menunjukkan bahwa untuk sujud tilawah ini kita bertakbir dulu. Kita bertakbir, bertakbir dulu. Ibnu Taimiyah berkata, "Wala Shallallahu Alaihi Wasallam inilah sunnah yang dikenal yang diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa alaiha amatus salaf dan atas pendapat ini para ulama Sudah selesai, habis ini ganti ke sujud syukur. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke sujud syukur. Monggo, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nggih. Jadi kalau sebagai imam, nggih, sebagai imam kita sujud tilawah pada ayat terakhir wasjud waqtarib tidak apa-apa Allahu akbar sujud nggih. Allahu akbar naik lagi. Nah, tapi ini kan yang susah ya kan? masalah Allah berrukuk ya kan. Nah, panjenengan melanjutkan baca surat berikutnya. Surat Al-Qadr. Inna anzalna Lailatul Qadar sampai selesai baru rukuk gitu. Insyaallah begitu Pak. Ya, kalau untuk ayat yang terakhir. Kalau untuk ayat yang tengah-tengah ya nggak menjadi masalah, gampang aja gitu. Oke. Kalau tidak hafal doa sujud tilawah, bolehkah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah ini nggak ada ketentuan seperti itu. Kalau tidak hafal doa sujud tilawah panjenengan Bu membaca doa sujud saja. Doa sujud itu kan bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli atau subhan ngerti Al-Fatihah, tidak ngerti surat, pokoknya tidak ngerti bacaan dalam sholat. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat yang baru masuk Islam untuk membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Nah tapi kalau untuk doa sujud tilah Insyaallah begitu. Allah a'lam. Game. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu jika datang kepada beliau perkara yang membuat beliau gembira khorrosa jidan lillah maka dia kharra itu menjatuhkan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya hasan Bapak Ibu ya. Diriwayatkan Al-Khamsah kecuali Nasa'i. Al-Khamsah itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, syukur ya sujud syukur ini hukumnya sunnah kapan dilakukan dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat ya mendapatkan nikmat atau kita terbebas dari musibah okay. baik nikmatnya ini nikmat secara khusus buat kita yang bersujud atau umum yang e, menimpa ada umum yang didapatkan kaum muslimin. Jadi intinya kita ini Bapak Ibu ketika mendapatkan nikmat atau kita terbebas terlepas dari petaka ya atau kita keluar dari malapetaka, kita dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, hukum daripada sujud syukur ini sama seperti sujud tilawah. Ya, tadi kan ada mengatakan bahwa tidak pakai takbiratul ihram sujud tilawah dilakukan di dalam sholat tidak menjadi masalah. Tapi kalau sujud syukur dilakukan ketika kita sedang sholat, sholat bisa menjadi batal karena bukan dari bagian sholat sujud syukur itu. Hadis berikutnya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, faatola sujud, kemudian beliau sujud lama. Tsumma faaroksahu. Setelah sujud, beliau angkat kepalanya. Nah, ini kan tidak pakai salam ya. Waqala dan bersabda, Inna Jibril anani. Jibril baru saja datang kepadaku, fabasharoni yang memberiku kabar gembira fasajadtu lillahi syukran maka saya pun sujud kepada Allah sebagai syukur sebagai ucapan terima terima kasih diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al Hakim pelajaran yang kita ambil dari hadis ini pertama ya sama seperti tadi kita dianjurkan mengerjakan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau ketika keluar dari malah petaka. Kemudian yang kedua, ketika sujud syukur ini kita dianjurkan bersujud dengan sangat lama. Ya, bersujud panjang. Di sini kan Nabi kan panjang. Fa'adola sujud, maka beliau bersujud dengan lama. Nah, terus kita sujud lama itu ngapain? Ya kita memperbanyak doa tadi, sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Juga ditambah kita minta doa-doa dalam sesuatu ini kita berdoa minta tambahan nikmat juga tidak menjadi masalah. Ya, jadi intinya untuk sujud syukur ini kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepadanya atas nikmatnya. Ada yang mengatakan baca Allah lakal hamd نحمده كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم sultanik. nah itu juga tidak apa-apa intinya memuji tapi tetap diawali karena ini sujud ya tetap doanya doa sujud tetap doanya doa sujud jadi doa sujud dulu baru kemudian kita tambahkan pujian-pujian kita kemudian mengucapkan doa-doa Oke, ini itu sujud syukur nah kira-kira berita gembira apa yang dibawa Nabi Muhammad yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita gembiranya Bapak Ibu Jibril itu memberikan kabar gembira bahwa siapapun yang mengucapkan satu sholawat atas Muhammad Asron barang siapa bersolawat satu kali kepadaku kata Nabi maka Allah bersolawat kepadanya sepuluh sepuluh kali nah makanya panjenengan Bapak itu harus banyak-banyak baca sholat solawat Allah masya ala Muhammad Allah masya ala Muhammad begitu nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud sebagai rasa syukur meninggikan derajat beliau ya karena kita diperintahkan bersolawat kepada beliau kan ya ayyuhalladzina amanu sallu apa sallu alaihi wasallimu taslima ya terutama pada hari Jum Jumat yang kedua beliau bersyukur ini karena pahala besar yang diberi Kemudian dari Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca suratnya Ali, kharra sajidan, beliau langsung bersujud syukron lillahi ta'ala ala dhalik sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas hal itu. Ye. Nah, ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Pelajaran pertama dari hadis ini bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kaum muslimin adalah ketika Islam itu jaya. Ketika Islam itu menang. Bayangkan kalau Islam itu kalah terus wah ini kehinaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersungguh-sungguh dan semangat untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Jadi kalau bisa Islam. Makanya ketika ada orang kafir masuk Islam sujud syukur Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam langsung sujud sujud syukur. Beliau gembira ketika mereka mendapat hidayah. Kenapa? Satu karena mereka ketika mendapat hidayah berarti kan mereka insyaallah selamat dari api neraka, neraka. Yang kedua ketika jenengan memberikan hidayah kepada orang lain itu setiap mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam cukup, okay? bagaimana hukumnya? Enggak menjadi masalah. Okay, jadi apakah kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma Salli Wasallim ala Muhammad sama-sama bolehnya. Jadi bedanya itu kalau sama-sama bolehnya dan nah, memang secara umum sholawat seperti itu nah yang tidak dibolehkan tadi itu sholawat yang macam-macam pak sholawat yang macam-macam banyak-banyak tambahan itu loh sekarang kan banyak kan sholawat-sholawat itu nah ini khawatir kalau itu diwajib-wajibkan ya maka ini masuk ke ranah yang tidak ada sunnahnya tadi jadi cukup bagi kita sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca ketika Insyaallah begitu, Allah alam. Yang lain, monggo, monggo pak. Berapa kali sujudnya? Sujud kenapa niku? Sujud syukur. Ya, untuk sujud syukur berapa kali? Jadi sujud syukur itu setiap kita mendapatkan nikmat. Kalau misalkan dalam satu hari pas pagi jenengan dapat nikmat ya sujud nanti ketika asar dapat depan lagi sujud lagi gitu bukannya harus tiga kali enggak ya jadi sujud syukur ini sekali saja ketika kita mendapatkan nikmat tapi dilakukan dengan sujud yang panjang beda dengan sujud tilawah ya jadi sujud syukur ini lebih panjang sebagai bentuk terima kasih kepada Allah ditambah dengan doa-doa agar nikmatnya ditambah begitu Insya Allah demikian Allah alam. Monggo yang lainnya Bapak Ibu. Monggo Pak Surono. Oh begitu ya sekali saja Pak. Oke. Kalau dua kali tidak sujud sahwi. Jadi sujud tilawah sekali, sujud syukur sekali. Yang dua kali sujud sahwi. Oke. Jenengan semerap sujud sahwi ta? Dalu? Bapak tahu sujud sahwi panjenengan? Tidak tahu sujud sahwi. Sujud sahwi. Dalu? Pernah dengar betul sujud sahwi? Oh, sujud sahwi ya. Oh, pernah. Oh, ya. Mungkin yang lain monggo silakan. Tidak ada ya? Jadi Robiah ini Bapak Ibu sering sekali menyediakan alat-alat wudhunya Nabi. Jadi airnya, kemudian pokoknya begitulah. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau berwudhu, Robiah ini yang menyiapkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sal mintalah." Fakultu saya menjawab, "As'aluka murafaq rabbotaka fil jannah saya minta kepada anda wahai Rasul agar menjadi pendamping anda di surga faqala Nabi bertanya awa ghaira dhalik kamu tidak minta yang lain tak ha? fakultu saya menjawab buadaka Itu mawon ya itu saja qala Nabi bersabda ala nafsika bikasrotis sujud fa'a ini maka bantulah saya ala nafsika untuk dirimu ya, biar kamu mendapatkan yang kamu inginkan bikasrotis sujud dengan memperbanyak sujud nah yang dimaksud dengan memperbanyak sujud bapak ibu adalah memperbanyak sholat memperbanyak sholat sholat nafilah tentunya kalau sholat wajib kan nggak bisa diperbanyak sholat wajib cuma lima saja kalau sholat nafilah diperbanyak tanpa batasan tidak menjadi masalah apalagi sholat mutlak ya kan apalagi sholat sholat mutlak hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi Bapak Ibu Robiah bin Ka'ab al-Aslami ini ya termasuk sahabat-sahabat yang mendapat keistimewaan untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering menginap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang kepada Nabi menyediakan air wudhu untuk beliau, ya. Nah, maka karena Robiah senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu ingin memberinya balasan kamu minta sesuatu lah gitu nah rupanya dia tidak minta kebutuhan duniawi dia minta akhirat wahai Nabi saya ingin agar menjadi pendamping anda di di surga itu saja tak ada yang lainnya dokter itu mawon kata Robiah ya wes kalau begitu membantu saya untuk agar kamu bisa menjadi pendamping di surga dengan memperbanyak sujud atau sholat tadi Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan sholat sunnah. Jadi di samping mengerjakan sholat wajib, kemudian seseorang memperbanyak sholat sunnah, kemungkinan besar menjadi pendamping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, hadis ini Bapak Ibu membantu eh, membantu membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan kalau aku mengerjakan ibadah, kalau aku mengerjakan ketaatan tapi niatnya mendapatkan surga lah tidak ikhlas. Pernah dengar itu enggak? Nah, ini membantah itu. Buktinya Nabi loh sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Robiah sing akeh sholat cek masuk surga iya ya kan masa nabi di sini ngajarin tidak ikhlas justru orang-orang yang mengatakan kalau aku mengerjakan ketaatan biar masuk surga tidak ikhlas kalau aku menghindari dosa karena takut neraka maka aku tidak ikhlas itu sudah benar itu justru tidak tidak benar karena yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerjakan sholat ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari ada di tengah-tengah. Ya sebelum zuhur itu. Itu kita dilarang sholat. Sholat apa yang dilarang adalah sholat mutlak. Jadi sholat mutlak ini tidak ada sebabnya. Misalkan kita habis asar baca Quran di masjid sampai jam 5 kita capek tak sholat ah tidak boleh ya kecuali ada sebabnya misalkan panjenengan kentut wudhu ya wudhu setelah berwudhu sholat dua rakaat tidak menjadi masalah ini namanya sholat Kemudian Bapak Ibu hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan sahabat Robiah bin Ka'ab. Kenapa? Karena dia cita-citanya tinggi. Apa cita-citanya? Ya, dia tidak ingin dunia gitu loh. Dia minta agar menjadi pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian menunjukkan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ya, keutamaan akhlak mulia beliau, ketinggian akhlak beliau. Kenapa? Karena beliau membalasi Robiah ini dari pelayanan yang dia berikan dengan sesuatu gitu loh. Mungkin pengen apa atau apa, tapi rupanya kok Robiah ini menginginkan menjadi pendamping Nabi SAW Alaihi Wasallam di surga. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat." Aku mengha 10 rakaat. Salat tatawwu ya. Raka'ataini qabla dzuhri dua rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dua rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi dan dua rakaat setelah isya di rumahnya dua rakaat ini qabla subhi dan dua rakaat sebelum subuh ada sepuluh muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lahuma sedangkan dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi ini kan Bukhari Muslim ini ba'dal jumu'ati fi baitih dua rakaat Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan hadis Ibnu Umar, tadi kan dikatakan dua rakaat saja sebelum zuhur kan? Itu kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaatnya itu beliau lakukan di rumah dua rakaat di rumah dua rakaat di mas di masjid sehingga Ibnu Umar menghafal cuma 10 saja gitu loh kemudian dari Aisyah juga dia berkata lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rakaatayil fajri Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu e, tiada beliau sangat menjaga di antara sholat-sholat nafilah itu yang paling beliau jaga dibandingkan nafilah-nafilah yang lain adalah dua rakaat fajar. Jadi untuk dua rakaat fajar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah meninggalkannya Bapak Ibu meskipun safar ya. Jadi dalam kondisi safar atau tidak safar Nabi itu senantiasa mengerjakan dua rakaat fajar senantiasa mengerjakan sholat witir jadi maksud Aisyah ini tidak ada sholat nafilah yang paling dijaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dua rakaat fajar kemudian dalam Jadi sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar dan dua hadis Aisyah ada berapa rakaat? Ada dua dua belas. Ini ada dua dua belas. Untuk hadis Abdullah bin Umar tadi dua rakaat saja sebelum duhur. tapi pada hadis Aisyah sebelum duhur berapa rakaat? Empat rakaat. Bagaimana cara mengerjakannya? Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Karena orang yang tidak ngerti Bapak Ibu itu mengerjakannya empat rakaat satu salam. Apakah dengan dua kali tasyahud kayak zuhur? Apakah dengan satu kali tasyahud? Tetapi yang benar itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Karena ada hadis yang diriwayatkan al khamsah ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatul laili wal nahar sholat malam dan sholat siang itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian hadis berikutnya wa an ummi habibata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat dari ummu habibah ummul mu'minin radhiyallahu anha dia berkata jadi ummu habibah ini salah satu istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Rohla, Bapak Ibu. Nama aslinya Rohla. Uh, eh, dia adalah putrinya Abu Sufyan. Putrinya Abu Sufyan dinikahkan uh, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hijrah ke Habasyah. Dia hijrah dengan suaminya ke Habasyah. Dia kemudian suaminya murtad masuk Nasrani. Nah, akhirnya dia dinikah itu rumah di di surga panjenengan di, di dunia punya berapa rumah pamak jenengan punya berapa rumah pamak satu aja tidak apa-apa di dunia punya satu tapi di akhirat punya banyak rumah dengan isinya itu monggo silahkan diperbanyak gak ada batasannya di antara cara memperbanyak rumah bapak ibu adalah dengan mengerjakan sholat tatawuk 12 rakaat tiap hari. Yeah tiap hari. Walid Tirmidzi nahku ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi semisal dengan hadis ini cuma ada tambahan arba'an qabla dzuri empat rakaat sebelum zuhur dua kali salam wa raka'ataini ba'daha dua rakaat setelah zuhur wa raka'ataini ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib wa raka'ataini ba'dal isya Habibah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadho ala arba'in qabla duhri wa arba'in ba'daha sebelum zuhur, empat setelah zuhur. Tetapi yang sangat ditekankan empat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Kalau panjenengan menambahkan dua empat empat, malah jauh lebih bagus lagi. Semuanya jadi empat belas rakaat. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Pak Ahmad. setelah adzan ada sholat. Nggih. Jadi antara adzan dan iqamat ada sholat dua rakaat. Ini biasanya dikerjakan maghrib dan isya. Di antara maghrib dan isya. Tapi kalau panjenengan eh, setelah subuh, nggih, <clears throat> itu sudah masuk ke dua rakaat fajar. Ya, sudah masuk ke dua rakaat fajar. Cuman begini Bapak Ibu kalau biasanya panjenengan ke masjid itu kan sebelumnya kan wudhu di rumah gitu wudhu di rumah terus ke masjid kan sholat dua rakaat itu niatkan tiga niatan niat dua rakaat saja niat tahiyatul masjid niat dua rakaat wudhu kalau baru wudhu di rumah atau wudhu di masjid tapi keutamaannya lebih afdolan panjenengan wudhu di rumah jadi wudhu di rumah terus berangkat ke masjid. Meskipun wudhu di masjid boleh, tetapi keutamaannya jauh lebih besar ketika kita wudhu di di rumah.

sehingga untuk melaksanakan empat rokat nggak ada waktunya cuma dua rokat saja begitu apa boleh dikerjakan secara mengkodok ya jadi dikerjakan dengan mengkodok boleh pak nah nanti kan jenengan mengerjakan pak dia dua rokat nih nah itu dia tambahkan dua rokat lagi kalau misalkan panjenengan biasanya pak dia dua empat rokaat sementara qobliyah uzurnya. Jadi karena memang ada ada uzurnya. Oke, mungkin yang lain monggo silakan monggo Pak. Itu aja. Ya, jadi sholat dua rakaat yang sebelum subuh lebih utama mana dilakukan di rumah atau di masjid. Untuk sholat sunnah semuanya itu lebih utama dilakukan di rumah. Itu untuk sholat sunnah. Karena Nabi Shallallahu sehingga orang mengerjakan di rumah dua rakaat ke masjid bisa lagi mengerjakan tahatul masjid begitu itu lebih bagus okay. misalnya begitu wallahu taala a'lam monggo yang lainnya Bapak Ibu silakan monggo Pak Nggih. tidak ada angin subuh Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya setelah subuh kan tidak ada sholat, tapi ini jamaah sudah selesai. masjid sholat subuh biar dia mendapatkan pahala jamaah ada seseorang mendampingi gitu loh gimana hukumnya tidak menjadi masalah jadi yang dilarang untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu terlarang diantaranya adalah setelah sholat subuh adalah sholat mutlak yang tidak ada sebabnya nah ini orang mendampingi orang yang masbuk biar dia dapat pahala jamaah kan termasuk sebab jadi saya tidak menjadi masalah. Ya. Jadi boleh pak. Jadi ada orang ya yang sudah sholat subuh tadi, aku tak ya niatnya sholat sunnah dengan menjadi makmumnya agar yang terlambat ini mendapatkan pahala jamaah. Itu tidak menjadi masalah insya Allah dan tidak dilarang karena ada sebabnya. Nggih, wallah a'lam. Monggo yang lain Bapak Ibu, Ibu-ibu eh, ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.